ucapan al-Imam Al-Baiquni rahimahullah taala yaitu abda'u bil hamdi musalliyan ala khairin nabiyyin Muhammadin khairin nabiyyin ursila. Nah, di situ dijelaskan bahwasannya nah barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, beliau nah memuji dan juga menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad itulah nabiyyan rasulan. Beliau adalah seorang nabi Nah barakallahu fikum dan juga Rasul. Karena setiap Rasul itu Nabi dan tidak setiap Nabi adalah Rasul. Sehingga Nabi pertama kali yang diutus di muka bumi siapa? Nabi pertama kali diutus di muka bumi siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nah barulah Rasul yang pertama kali diutus di muka bumi siapa? Nuh alaihissalam. Kenapa kita tidak mengatakan Nabi Adam adalah Rasul pertama kali? Li'annahu kana nabiyan walam yakun rasulan. Dikarenakan dahulu Nabi Adam alaihissalam itu adalah Nabi bukan Rasul. Maksud saya ya? Adapun ulul azmi semuanya mereka apa? Mereka semuanya. Mereka semuanya adalah al-anbiya wal mursalin. Dalilnya mana dalilnya? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya para ulul azmi minar rusul dari kalangan para rasul tadi dan jangan tergesa-gesa. Nah, syahidnya di mana syahidnya? Ar-rusul. Setiap rasul pasti nabi. Jadi otomatis lima nabi tersebut adalah rasul, rasul nabi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Paham salah ya? Ayo, Sekarang kita masuki pembahasan yang inti daripada nah pelajaran kita ini secara nah permulaan dalam artian bagaimana beliau akan mengawali nah sebelum membagi hadis dhaif, hadis sahih, hadis sahih, hadis dhaif dan semisalnya, beliau masih nah menyebutkan beberapa mukadimah. Qala al-Imam Al-Baiquni rahimahullah taala Wadi di min aqsamil hadis iddah wa kullu wahidin ata wa Nam. Naam. Di di sini adalah isim syarah. Dan inilah pembagian-bagian hadis. Nam iddah dan beberapa atau beberapa jumlah hadis yang tidak banyak dan masing-masing hadis nanti akan datang apa? membawa definisi sendiri-sendiri. Paham ya? Nah, dan masing-masing bagian hadis nanti akan datang dan juga ada definisinya gitu maksudnya. Paham belum? awanan. Kita lihat syarah yang disampaikan Syekh Muhammad bin Saleh al Sa'imin, rahimahullah taala karena tujuan mempelajari ilmu mustalah apa kemarin itu? Nah, tujuannya enam adalah ilmu apa kemarin? Ilmun yu'rafu bihi ahwal eh? Apa? Ilmun yu'rafu bihi wal marwi Naam, ilmun yu'rafu bihi ahwal rawi min haythu al-ahwal rawi wal marwi min haitsul qabul warad. Itu ilmu mustalah. Ilmu yang diketahui dengannya apa keadaan rawi ataupun sanad, paham ya? Dan juga marwi ya, hadis. Nah, di sisi, dari sisi mana? Dari sisi diterima atau ditolak. Itu namanya ilmu mustalah. Fungsinya apa? fungsinya faedahnya? Faedah ilmu mustalah kemarin barakallahu fikum mengetahui di antaranya secara globalnya mengetahui hadis yang dhaif yang lemah, paham ya? Sehingga dengan pengetahuan tersebut akhirnya apa? Kita bisa menyimpulkan dua perkara, al-qabul wa rad, paham ya? Menerima atau menolak, paham ya? Adapun nah barakallahu fiikum keistimewaan dan juga keutamaan daripada ilmu mustalah ini di antaranya fungsinya adalah apa? Tangqiyatu, mensucikan Nah barakallahu fikum al-adillah al-haditsiyah ya kan mensucikan dalil-dalil sifatnya hadis dari kotoran-kotoran enam atau kelemahan dan semisalnya. Paham ya? Agar orang itu semakin mapan itu berdalil dengan hadis tersebut. Paham ya? Setelah disucikan nanti orang akan mapan karena barakallahu fikum hafizakumullah. Nam kan ada dari kalangan kalangan oknum-oknum orang-orang tertentu yang mereka itu berusaha merusak hadis. Nah, dulu kisahnya itu kisahnya siapa itu? Kisahnya salah seorang perusak hadis. Jadi dia melaporkan dalam hadis yang salah itu nan dipalsukan sama dia nan kurang lebih 4000 hadis yaitu misalnya siapa Abdul Karim bin Abil Auja itu Abdul Karim bin Abil Auja ini nah barakallahu fikum telah menyusupkan di dalam syariat ini kurang lebih berapa 4000 hadis maudhu yang palsu nah akhirnya orang ini pun dibunuh eh dibunuh oleh Amir Al-Abbas dibunuh dalam keadaan dia zindid. tapi waktu itu para ulama al hadis nggak enggak takut karena apa? Karena di, di belakang itu masih ada ahli hadis, para nuqadul hadis, para apa? para cendikiawan dan juga para pengkritik hadis yang kuat juga. Eh? seperti Abu Zur'ah Razi, nah barakallahu fikum Abu Hatim Razi, nah barakallahu fikum dan juga para imam yang lain. Eh? Yahya bin Ma'in, banyak sekali yang apa yang mereka adalah orang-orang yang memang pakar dalam bidang hadis sehingga tahu dipisahkan ini doa ini lemah, eh? ini palsu dan sebagainya. Nah, cuman waktu itu yang membuat atau menyusupkan dalam syarat ini hadis kurang lebih 4000 hadis palsu adalah Abdul Karim bin Abil Auja. Abdul Karim bin Abil Auja itu benar. Kita lihat di sini qalu di ism syarah. Di sini adalah isim syarah. Isim yang fungsinya adalah mengisyaratkan. Wal musyarah ilaih yang diisyaratkan apa? Ma tarattaba fi dhihnil muallif. perhatikan ini. Yang diisyaratkan adalah apa-apa yang terkandung yang telah tersusun di dalam apa? Di dalam benaknya mu'alif. Tahu ya? Karena mu'alif itu susunannya pada kalau bentuknya kan pantun atau puisi. Sehingga beliau nanti akan menyebutkan itu loh. Nah, paham maksudnya ya? Yang disyaratkan ini. Nah, ini adalah itu. Ini gitu loh, Ini adalah itu. Nah, Ingkana kana al qabla tasnif. Ini kalau seandainya apa? Mengisyaratkan sebelum dikarang kitab ini. Sebelum disusun kitab ini, kitab Baikuniyah maksudnya, atau sebelum di kanan kita baikunia ini barakallahu fikum eh, itu maknanya itu dari maknanya maknanya adalah sesuatu nah barakallahu fikum atau pembagian yang telah tersusun di dalam benaknya mu'alif paham itu ya wa in kanatil isyarah ba'da tasnif tapi kalau seandainya mengisyaratkan setelah disusun sempurna semuanya paham ya matan baikunia itu pantunnya selesai semuanya fal musyaru ilaihi syai' al hadir al mawjud fil kharij maka yang disyaratkan ada sesuatu yang akan datang yang ada di luar apa di luar apa di luar dhihn di luar benak mu'alif tersebut paham belum ini nah karena ketika kita mengatakan ini nah ketika kita mengatakan ah, ini, ini adalah gitu misal ini adalah itu terpetik dalam benak kita enggak perhatikan ini sekarang ini adalah sebelum anda menyebutkan ini adalah pena ini adalah nah itu sudah ada di benak, benak pikiran belum? Sudah ini adalah pena. Nah, kalau Anda sudah mengucapkan ini adalah pena. Paham ya? Bisa jadi apa? Nah, barakallahu fikum. Nah, pena tersebut yang disebutkan tersebut barakallahu fikum itu di luar daripada benaknya. Dalam artian bagaimana dalam artian sudah tersebutkan. Sudah tersebutkan. Nah, tapi kalau yang disebut ini adalah sebelum mengarang kitab ini, misalkan mualim mengatakan the Kan berarti mengisyaratkan kan ini adalah itu kan ewa Itu kan yang diisyaratkan adalah sesuatu yang belum dikarang dalam artian belum sempat dikarang. Nah, berarti sesuatu yang masih ada di benaknya mualif. Paham ya? Tapi kalau seandainya na'am kalau fikum kalau seandainya dibacakan dalam artian isyarah ini digunakan setelah beliau mengarang matan baikunia ini berarti yang disyaratkan adalah sesuatu yang akan datang yang ada di luar benaknya. Gitu aja. nggak enggak perlu lebar. Yang penting berikutnya ini. Famal muradu bil hadis huna. Nah, sekarang apa yang diinginkan hadis ini? Paham ya? Wa dhi minal aqsami wa dhi min aqsamil hadis iddah. Nah, apa sekarang yang diinginkan hadis ini apa? Yang diinginkan hadis di sini apa? Ilmu dirayah atau ilmu riwayah? Perhatikan ini. Ilmu dirayah atau ilmu riwayah? Karena ilmu hadis terbagi menjadi berapa kemarin? Menjadi dua, ilmu riwayah sama ilmu dirayah. Ilmu riwayah itu ilmu Nah, barakallahu fikum yabhasu an ma yunqal an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan itu. Ilmun yabhasu an ma yunqalu an Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Itu kan kemudian Nah, barakallahu fikum yaitu ilmu yang membahas apa? Yang membahas tentang sesuatu yang dinukilkan dari Rasulullah SAW. Baik itu berupa ucapan atau berupa perbuatan atau berupa penetapan. Paham tidak? berupa ketetapan atau penetapan seperti itu. Itu ilmu apa? Ilmu riwayah. Nah, dicek lagi ini. Hadisnya ini bentuknya apa hadisnya ini? Eh, di dalam hadis tersebut, apakah bentuknya ada kauli, lafaz, ucapan atau perbuatan Rasulullah atau bentuknya takriri, penetapan atau ketetapan yang ditetapkan Rasulullah? Paham ya? Ewa. itu ilmu apa namanya? Ilmu ar-riwayah. Ada ilmu dirayah, ilmunya bahasa apa? An-ahwali ar-rawi wal marwi min haythu radd wal qabul atau Minhajul kabur Warrat itu. Ilmu yang membahas tentang keadaan perawi dan juga hadis yang diriwayatkan tersebut. Dari sisi mana diterima atau ditolak nanti? Ilmu dirayah nanti Paham ya salah ya? Ya nah barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Naqul, kita katakan al-muradu bi qawli aqsamul hadis huna ilmu dirayah, ya kan? Yang diinginkan dengan pembagian hadis ini adalah ilmu dirayah. Jadi membahas masalah perawi dan juga hadisnya. Paham salah ya? Nah barakallahu fiikum. Wa qalu idda ay adadun laysa bikatsir. Naam, ya, semacam bilangan yang tidak banyak. Iddah beberapa bagian. Berarti enggak semuanya gitu loh. Paham ya? Tidak semuanya ada. Cuman nah barakallahu fikum kalau seandainya kita mempelajari ilmu Baikunia ini, mata Baikunia ini secara globalnya sudah mengetahui. Paham ya? Mengetahui ilmu tentang masalah mustalah ini. Adadun laysa bikasir, sebuah bilangan yang tidak banyak. Wa qalu wa kullu wahidin atau haddah, perhatikan ucapan muallif ini, wa kullu wahidin atau haddah, ay anna kullu wahidin min hadil aqsam jahabihil mu'allif. Maksudnya adalah masing-masing salah satu di antara pembagian-pembagian ini akan didatangkan oleh mu'allif dengannya nanti. Paham belum? Sahih itu apa, hasan itu apa, seperti itu. Wa qalu atau haddah al-waw huna wawul ma'iyah Berarti bagaimana? Akan didatangkan plus sekaligus diberikan apa? Definisi. Paham ya? Nah, bukan sekadar didatangkan saja. Hadis sahih itu apa? Hadis dhaif itu apa? Kemudian hadis apa? Hasan itu apa? Nanti datangkan nanti. Paham ya? Nah, walaupun tidak secara detail tapi nanti dengan syarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala insyaallah lebih mudah dipahami nanti. Barakallahu fiikum. Naam. Wa haddah maf'ulun ma'ah. Eh, wa. huna qa'idatun wahiyah. Perhatikan ini. Di sini ada faedah, beliau sekarang masuk dalam ilmu nahwu lagi ini. Ilmu nahwu perhatikan. Di sini ada sebuah faedah wa ya idza utifa 'ala dhamir al-mustatir. Apabila ada sesuatu yang diatafkan, yang diikutkan dengan dhamir mustatir, ata wa hadda. Di dalam ata ada dhamir mustatir enggak? Huwa. Nah, fal afsah an takuna al-wawu lil ma'iyyah, maka yang afsah wawunya itu untuk ma'iyyah itu. Wa oh, ma'iyyah. Wa yansab ma badaha, wa yansab ma ba'daha. Maka yang setelahnya di apa? nasab Yang setelahnya di nasab. Nam. Paham maksudnya ya? Ya seperti itu. Misalkan Zaidun jaa wal qamara. Zaidun jaa wal qamara. Zaid telah datang beriringan dengan sinar bulan. Bersamaan wawunya mumayyah wal qamara. Paham ya? Misalkan Nam Zaidun dzakara wal misbahah Zaid muraja'ah wal misbah bersamaan dengan lampu. Maksudnya bagaimana maksudnya? Beriringan dengan cahaya lampu. Paham ya? Nah, seperti itu wajib nasab sebagai maf'ul ma'ah namanya. Maf'ul ma'ah. Itu istilah dalam ilmu nahwu. Paham ya? Tapi kalau seandainya barakallahu fiikum tidak seperti itu bentuknya, eh, dalam artian yang setelah wawu itu bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan untuk sebelumnya atau dalam sebelum wawu atau setelahnya setelah wawu itu bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan sebelum wawu maka boleh juga bacaan jaa zaid eh, ja'al Jaisu, ja'al amiru wal Jaisu, boleh ja'al amiru wal jaisha karena amir pemimpin bisa datang tentara juga bisa datang paham ya dalam artian yang setelah wawu itu bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan sebelum wawu tadi orang yang sebelum wawu ja'al amiru amir telah datang pemimpin telah datang wal jaisha bersama apa bersama apa tentaranya. Ini kalau dibaca Jaisa. Tapi kalau dibaca Jaisu berarti apa? Ja'al amiru wal jaisu wal jaisu. Paham ya? Pemimpin itu datang nah, dan apa? Dan juga tentaranya datang. Paham ya? Tapi kalau ini modelnya seperti ini barakallahu yang kaidah ini ata wa hadda. Ata di dalam ata ada dhamir mustatir huwa. Wa hadda. di situ apa? Mansub sebagai maf'ul ma'ah. Nah. Mau saya? Ya, kita ya, lihat sini. faida kulta. Jadi maknanya ini bagaimana maknanya? Maknanya nanti berarti mu'alif ini akan mendatangkan pembagian hadis tersebut bersamaan apa definisinya gitu loh. Paham ya. Nah, barakallahu fikum. idza kulta, apabila nah untuk berkata Muhammadun ja'a wa aliyan. Muhammad telah datang dan Ali fa inna afsah min qaulika Muhammadun jaa wa aliyun maka ucapan seperti ini lebih afsah daripada ucapanmu Muhammadun jaa wa aliyun kenapa karena di dalam jaa ada dhamir mustatir enggak eh wawunya mu'athaf. paham ya ketika ali diatafkan pada dhamir mustatir maka yang afsah dimaksud sebagai maf'ul ma paham belum jadi jaa Muhammadun jaa wa aliyan li'anna wawal ma'iyah karena wawunya wawal ma'iyah tadullu yang menunjukkan al musahabah yang menunjukkan musahabah nah kebersamaan atau kesertaan fal mashuh wa dhamir yang diikutkan eh, yang disertakan diikut sertakan di sini ada dhamir ya enggak Muhammadun jaa ada huwa enggak di situ ewa wa aliyan dan ali juga datang seperti itu wa mana haddah sekarang perhatikan mana haddah itu apa ayat ta'rifuhu maknanya adalah ta'rifuhu jadi kalau kita jumpai dalam sebuah artikel atau tulisan misalkan ad-dhamir wa hadduhu ad-dhamir wa hadduhu mana ya ad-dhamir wa ta'rifuhu paham belum ya paham belum nih ya haddun itu maknanya ta'rif perhatikan ini wa mana hadda ayat ta'rifu pengertiannya definisinya wal haddu sedangkan haddu itu sendiri definisi itu sendiri apa pengertiannya huwa at-ta'rifu bisyai paham ya nah memberikan definisi untuk sesuatu paham ya ta'rif bisyai Paham ya? Memberitahukan tentang sesuatu. Paham belum? Misalnya al-barakah. Barakah sesuatu bukan? Nah, al-barakah ini didefinisikan itu loh. Datangkan apa? Definisi. Paham ya? Al-barakatu hadduha misalkan. Barakah itu definisinya adalah apa? Adalah subutu al-khairi al-ilahi syai' misalkan. Tetapnya adanya kebaikan ilahi, kebaikan yang bersumber dari Allah SWT pada suatu perkara. Itu namanya barokah. Berarti apa? Pengertian itu namanya haddun ta'rifun gitu. Paham belum nih? Nah, barakallahu fiikum. Wa yustaratu fil haddi an yakuna muttaridan wa an yakuna munakisan. Syarat daripada yang namanya definisi ini Paham ya? Kita memberikan definisi itu upayakan apa? Lafaznya itu syamil mencakup seluruhnya, biar nanti yang lainnya tidak ada kritikan itu. Paham belum? Perhatikan ini. Wa yustaratu dan disyaratkan fil haddi dalam definisi ayyakuna muttaridan hendaknya dia itu mutorit mutorit itu sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti. Nah, wa ayyakuna munafisan dan hendaknya munafisan. Munafisan itu maksudnya apa? Maksudnya maksudnya itu menolak atau mencegah enam kritikan dari yang lainnya. Paham belum nih? Ya, kita lihat nanti. Maksudnya maksudnya bagaimana maksudnya barakallahu fikum alaikum Maksudnya adalah nah barakallahu fikum definisi tersebut itu tidak boleh tidak bisa kemasukan yang, yang lain yang selain definisi. Paham belum ini? Jadi ada sesuatu didefinisikan. Nah, setelah didefinisikan, kalau bukan termasuk sesuatu tersebut tidak masuk dalam definisi ini itu. Paham belum? Nah, misalkan sekarang ya, isim definisinya apa kalimatun dalat ala ma'nan fi nasfiha wa lam taqtarin biz Paham ya? Walam lam bizaman. Nah, ini definisi ini. Nah, berarti kalau ada sesuatu yang tidak masuk dalam definisi itu, berarti tidak apa? Tidak dikatakan isim. Seperti misalkan eh, uktub misalkan. Eh, uktub ini tidak menunjukkan apa? Kata benda, tapi kata kerja. Berarti bukan apa? Bukan isim karena tidak masuk dalam definisi. Definisi sebenarnya sebuah kata yang menunjukkan makna, ya kan? Kata, nama kata benda yang menunjukkan makna yang apa? Yang tidak punya keterkaitan dengan waktu. Kalau uktub tulislah keterkaitan waktu sehingga keluar dari definisi. Nah, perhatikan ini. Jadi definisi itu hendaknya mutaridan, pasti wa ayakuna mun'akisan, yakni anal hadda maksudnya adalah definisi itu yusyaratu disyaratkan alla yakhruj anhu syai'un al mahdud. Hendaknya tidak ada yang keluar dari definisi itu sesuatu yang lain. Paham ya? Dalam artian yang selain definisi enggak keluar gitu. Paham belum maksudnya? Wa alla yadkhula fihi syai'un min halal mahdud. Dan dia tidak memasukkan sesuatu yang bukan definisi. Malum, Kita ulangi ya. Annal hadda bahwasanya definisi itu isyaratu disyaratkan alla yakhruj anhu syai'un. Hendaknya definisi tersebut tidak mengeluarkan sedikit pun al mahdud dari sesuatu yang didefinisikan wa alla yadkhul fihi syai'un min ghair mahdud dan hendaknya tidak memasukkan atau tidak masuk sedikit pun sesuatu dari apa? dari yang bukan definisi. Paham ya? Kalau ada sesuatu yang bukan didefinisikan nggak masuk di dalamnya gitu loh. Itu namanya definisi. Allah musta'an. Ini secara apa? Sekedar pengertian saja. Sama salah sekarang. Sebagai contoh biar lebih jelas lagi ya, definisi pengertiannya apa sih? Idza haddatna insan apabila kita memberikan definisi insan, manusia. Manusia itu apa sih manusia itu? Ya coba kita kasih definisi sekarang. Nah, idza haddadna al-insana, apabila kita memberikan definisi untuk manusia, kama yaqulun, sebagaimana sebagaimana mereka mengatakan, tapi ingat ya, ini jangan terlalu berdalam-dalaman. Biasanya yang membuat seperti ini orang apa? Al-falasifah, ahli mantik. Ahli mantik, bikin pusing kepalanya nanti. La yashfi alilan wa la yarfi khalilan. Tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit, tidak pula menghilangkan dahaga orang yang haus. Ilmu kalam itu. Diulang, dibulak-balik, terbulak-balik, bolak-balik, enggak pusing. Perhatian ini annahu hayawanun natiq. Manusia itu adalah hewan yang berbicara. <laughs> hewan yang berbicara. Wa hadzal haddu yaqulun. Nah, definisi ini mereka mengatakan innahu muttaridun. Ini ada definisi yang muttarid yang pasti wa munaqisun dan juga munaqisun dalam artian mengeluarkan yang bukan apa? Yang bukan definisi tersebut. Berarti kalau ada hewan kalau tidak bisa bicara, bukan manusia itu. Kita lihat sih, <laughs> ya Allah Ustaz. Eh? <laughs> Iya makanya. Ada juga definisi lain lagi. Manusia itu hewan natik dohik. Eh, manusia itu hewan yang berbicara dan tertawa. Saya tertawa. Karena lagi kan, ini semuanya bukan apa bukan ilmu yang perlu kita perhatikan secara detail, cuman ini adalah ilmu mantek. Untuk fungsinya untuk menjelaskan saja. Kita lihat sini. Fakoruna hayawanun Nah, keluar dari ucapan ucapan kami hayawanun kharaja bihi ma laysa bihayawan kal jamat. Mengeluarkan dari ucapan itu berarti apa? Kal jamat, benda-benda mati. Seperti penggaris atau misalkan papan tulis, eh, penghapus, itu benda jamat itu hewan bukan? Bukan. Dikeluarkan itu kan? Paham belum nih? Ini berarti definisinya pas. Kita lihat juga sekarang. Nah, maksudnya yang mutarik itu artinya pasti. Pasti ini bagaimana masih pasti itu? maksudnya masuk di dalamnya yang terkenai definisi itu munakis maksudnya keluar ya, tidak masuk di dalamnya yang bukan definisinya yang tidak masuk dalam definisi qauluna natik kharaja bihi ma laysa binatikan kalbahim keluar dari ucapan kami natik berbicara keluar dari eh, keluar dari ucapan berbicara adalah apa ma laysa binatikan sesuatu yang tidak bisa bicara kalbahim seperti binatang ternak bicara enggak dia bisa bicara enggak dia tidak bisa tidak bisa bicara seperti kita. Nah, barakallahu fiikum pun mereka mungkin, mungkin bersuara ya. Paham ya? Bersuara sesama mereka mungkin, tapi kalau bicara seperti kita enggak bisa. Fahadal haddu al-an maka definisi ini sekarang tamun sempurna. La yadkhul fihi syai'un min ghairi mahdud. Tidak masuk di dalamnya sesuatu yang bukan didefinisikan. Dan eh, tidak masuk di dalamnya sesuatu yang tidak didefinisikan. Wa la yakhruj min syai'un mahdud dan tidak boleh keluar sesuatu darinya, ha? Eh, dan dari definisi definisi tersebut tidak keluar sesuatu yang bukan di bukan dari definisinya. Maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya nah barakallahu fikum yang bukan dari definisinya itu tidak keluar. Yang bukan dari definisinya. Atau kita lihat lagi. <laughs> Wala yakhruju syai' tidak sesuatu yang keluar darinya minal mahdud dari definisi tersebut. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Walau kulna, kalau seandainya kita dikatakan, kalau kita katakan misalkan, innal insana hayawanun fakat. Sekarang kalau ada orang katakan manusia itu hewan, itu tak ada. Fahamlah ya yasih. Ini enggak benar. ada Kenapa enggak benar? Li'annahu yadkhulu fihi ma laysa minhu. Karena masuk juga di dalamnya yang bukan manusia, kucing, hewan bukan? Hewan juga tapi kan enggak bisa berbicara. Eh? Kucing, jangkrik masa enggak jangkrik? Masuk juga hewan juga. Orang-orang perpustakaan orang-orang orang-orang hewan-hewan kecil itu loh itu masuk juga paham ya nah kalau fikum atau bincil bincil apa bincil anak kata yang kecil itu paham ya itu juga bincil itu masuk juga di situ paham ya karena hewan itu loh <laughs> Allah mustahil ini dari sini bikin pusing atau tapi ya nggak nggak usah pusing-pusing lihat ada di sini nah fa'inana idakulna indan qulna insana hayawan karena sekarang kalau kita katakan manusia itu hewan Lada dakhala fihi al-bahim wan naqib. Masuk dalamnya apa? Hewan binatang ternak dan juga yang bisa bicara. Umum enggak hewan itu? Umum bisa hewan yang bicara atau yang enggak itu? Ewa. Wa idza qulna innal insan hayawanat hayawanun natiqun aqil, <laughs> tambah lagi. Apabila kita katakan manusia itu adalah hewan yang berbicara dan berakal. <laughs> tambah lagi berakal kan? Fahadha la yasih aidan. Ini juga tidak benar. Kenapa li'anahu yakhruj minhu ba'du afradil mahdud wa huwal majnun. Dikarenakan apa? Dikarenakan mengeluarkan sebagian individu-individu yang didefinisikan yaitu majnun. Majnun hewan bukan hewan. Berbicara nggak berbicara, tapi nggak berakal. Gitu. Allah mustahil. Idan jika demikian falabutta fil haddi maka harus di dalam definisi itu hanya yakuna muttarad muttaridan munakisan hendaknya muttaridan. Muttaridan maksudnya apa? Maksudnya barakallahu fikum Nah, tidak mengeluarkan sesuatu dari definisi tersebut dan tidak memasukkan sesuatu yang bukan dari definisi. Paham belum? Eh, tidak memasuk, eh, tidak mengeluarkan sesuatu dari definisi tersebut dan tidak mengeluar, tidak mengeluarkan, tidak memasukkan sesuatu yang bukan dari definisinya. Paham belum nih? Jadi upayakan definisi itu seperti itu. Definisi itu upayakan apa? Tidak mengeluarkan sesuatu yang bukan dari definisi tersebut dan tidak masuk ke sesuatu yang bukan bagian dari definisi. Allah musta'an. Ya Selesaikan ya, dikit lagi ya. Biar terakhir ini. nah. Wa idza qulna fil wudu, apabila kita katakan dalam masalah wudu, innahu na'am ghusl a'dha al arba'ah faqat. Bahwasanya wudu itu cuma mencuci empat anggota badan saja faqat. Fa hadza la ini enggak benar. Fala budda ala sifatun makhsusatin ya Pak. Perhatikan ini. Wudu itu kan misalkan mencuci empat anggota badan, tapi kan mencucinya bagaimana kan ada sifat tersendiri. Enggak boleh sembarangan. Paham ya? Boleh enggak mencucinya gini? Gini-gini tau, gini. Gini toh gini. Misalkan. Paham ya? Karena ada sifat-sifat tersendiri di situ barakallahu fiikum kita lihat sini. Fala budda maka harus engkau katakan ala sifatun makhsusah. Mencuci empat anggota badan itu pun berdasarkan sifat yang ditentukan. Sifat yang dikhususkan. lianna kalau ghasalta hadil a'dha' ghairu murattabah. Nah, sekarang kalau kamu itu mencuci empat anggota badan enggak urut, wudhu pertama kali langsung kaki misalkan. Mau kaki mau kaki langsung muka kumur-kumur misalkan. Dibulak-balik seperti itu. Itu wudhu bukan? Bukan. <laughs> Allah Ustaz. Kita lihat di sini. Nah, di anak kalau ghasalta hadil a'dha' tabah. Di kalau kamu kalau seandainya mencuci anggota-anggota badan ini tanpa urut, lam yakun hadza wudu'an syar'iyyan. Ini tidak dikatakan wudhu yang syar'i. Paham belum? Ewa, tapi kita lihat sini sekarang. Walau kulta, kalau seandainya kamu ucapkan al wudu, wudu itu adalah huwa ghuslul a'dha'i al arba'ah salatan ala sifatan makhsusatin, yaitu mencuci empat anggota badan tiga kali berdasarkan sifat yang dikhususkan. Tiga kali ini apa? Alas stabil istihbab, yang wajib cuma sekali toh. Paham ya? Wudhu itu yang wajib cuma sekali toh. Kalau enggak sekali bagaimana? Enggak ya wudhu. Paham ya? Kalau sekali aja enggak enggak dilakukan enggak ya wudhu kan? Paham ya? Wudhu itu yang paling wajib sekali tadi. Sekali sekali sekali itu namanya wudhu. Yang sunnah, paham ya? Mustahab digenapkan tiga kali. Paham ya? Nah, barakallahu di sempurnakan tiga kali. Dua boleh, satu-satu boleh, dua-dua boleh, tiga juga boleh sempurna. Tapi yang satu itu yang wajib. Kalau satu aja tidak diwujudkan, wujud nggak? Enggak eh, wujud imannya. Satu aja belum. Nah, barakallahu fikum. Eh, karena ayatnya jelas sekali ya. Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Fa inna hadza aidan la yasih. Ini seperti ini juga tidak benar. Li'annahu yakhud minhu ba'dul mahdud dikarenakan apa dikarenakan keluar darinya sebagian apa sebagiannya didefinisikan fa inna yakhruj minhu alwudu maka sesungguhnya keluar darinya Wudu. idza kana ghusl a'dha fihi marah waidah ya kan karena ada lafaz salasan ini salasan berarti seakan-akan mengharuskan tiga enggak nah keluar dari itu bagaimana kalau sekarang Wudu cuma sekali sekali sekarang kalau Wudu, mencucinya cuma sekali semua sekali sekali sekali keluar dari definisi ini enggak berarti berarti definisi seperti ini sudah mewakili atau belum berarti belum mewakili karena masih ada masih ada kritikan dan juga masukan itu loh. Paham ya? Definisi itu upayakan yang jamak mani mencakup dan juga menghalangi kritikan menghalangi yang lainnya. Tidak paham ya? Seperti apa itu ibadah? Ismun jami'un kulli ma Allah yarda. Minal aqwali wal a'mal adh-dhahirah batinah. Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup seluruh, nah, seluruh ini mencakup seluruh perbuatan yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang nampak ataupun yang tersembunyi. Nah, ini umum ya nih sekarang? Ini mencakup semuanya. Nah, ini definisi namanya sebenarnya definisi namanya nih. Namanya definisi seperti ini. Upayakan apa? Jamak manek Jamak itu mencakup seluruhnya, manek itu apa? Menghalangi kritikan-kritikan yang akan masuk pada definisi tersebut. Menghalangi oknum-oknum yang akan masuk pada definisi tersebut. Allah musta'an. Sebenarnya tidak sulit teman rumit. Nah, perhatikan ini. Fa innahu yakhruj minhu al-wudu' idza kana al-ghusl a'dha fihi marahidah. Ya kan akhirnya mengeluarkan dari definisi wudu. Soalnya definisi tadi apa Mencuci empat anggota badan berapa? Tiga kali. Berarti kalau yang mencuci cuma sekali bagaimana? Kan masih ada kritikan lagi. Ya, wa na'am. Wa ala kulli hal kata beliau, atas berbagai macam keadaan, fal haddu maka definisi itu buat ta'rif. Ya definisi itu sendiri Hak itu adalah definisinya tersendiri bahwa al-wasfu al-muhit bi mawsufih, yaitu sifat yang meliputi. Naam, eh, sifat yang meliputi bi mawsufih dengan sesuatu yang disifati. <laughs> sifat yang meliputi sesuatu yang disifati. Al-mayyiz lahu yang membedakan sesuatu tersebut an ghair dari yang lainnya. Ini definisi namanya. Paham ya? Definisinya seperti itu, didefinisikan karena itu membedakan yang lainnya kan antara antara Nah, Wasartu syaratnya an yakuna muttarid muttaridan munakisan. Syaratnya adalah apa? Hendaknya muttaridan munakisan. Ai la yakhruj syai'un min afradihi anhu. Tidak keluar sesuatu dari apa? eh, tidak keluar sesuatu dari individu-individu definisi tersebut walayat fihi syai'un min ghairi afradih dan tidak boleh memasukkan sesuatu yang bukan apa individu atau bagian dari definisi tersebut khulasahnya barakallahu fikum habibakumullah Nah, ungkapan-ungkapan ibarah-ibarah seperti ini tidak perlu dipusing-pusingkan, tidak perlu diperpanjang lebarkan yang jelas definisi itu ya definisi. Pengertian yang sifatnya apa? Jamak manik, mencakup seluruhnya manik, mencegah apa?